Dimulai saking bawah ya halaman 275. Ya. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sifru wa inna bihi kafirun wa ja'alaha Wajah alalan gawe sapa Nabi Ibrahim. Wajah alalan gawe sapa Nabi Ibrahim ha ing kalimat tauhid. Ha ing kalimat la ilaha illallah, ing kalimat tauhid. Digawe kalimatan ing siji kalimat. Kalimatan ing siji kalimat. Bakliatan ingkang abadi. Kalimatan ing kalimat bakliatan ingkang abadi. Digawe kalimat sing abadi di afidi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. fi afihi ing dalem wong sing sause Nabi Ibrahim. Di anak turune Nabi Ibrahim to makna umume niku wong sing sause Nabi Ibrahim. Ewa eh, ala tekse gawe sapa Ibrahim Ibrahim. Ibrahim gawe kalimat tauhid ing kalimat tauhid. Allati rupane kalimat takallama fiha. kang ngelapat sapa Nabi Ibrahim kalan kalimat digawe kalimatan ing kalimat kelihatan engkang abadi fi zurriyatihi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim Fala yazalu mongko ora sisir-sisir selalu fihim ing dalam zuriyati Ibrahim sapa man wong Fala yazalu mongko ora sisir-sisir fihim ing dalam zurriyati Ibrahim sapa man wong Yo wasidu engkang nauhitna sapa man yuwasidu ingkang nausibna sapa man Allah taala ing Allah taala wa ulan aja-aja sapa man ila tauhidihi maring nausibna ning Allah Pakoluhu mongkote dawe Nabi Ibrahim alaih salam innani baro ummimma ta'budun iku jarin lumaku lumaku majrola ilaha ing posisi utawa don panggonane lafat la ilaha wa qaulu te dawe Nabi Ibrahim ilal ladzi fatarani kecuali dat sing ngatur ing sun iku jaren lumaku majro illallah ing panggonane lafat illallah Pakana mongko ana apa majmu kaulihi apa kumpulane dewe Nabi Ibrahim innani baro ummi ma ta'budun illa alladhi fatarani iku jarian iku lumaku lumaku majro kaulihi ing panggonan lumakune dewe Ibrahim la ilaha illallah Wala hata lan ing atase iki layu kafura den waqafna ala kauli ing atase Jawa Allah taala mimma tak bikin. Wa quri alan den waca kalimatan wa fi asih bisukunil lam kilmatan wa fi kilmatan wa fi akbihi bisukunil qaf. Ini masalah kira asap masalah kira amal. La Allahum namana utawi zuriyah yaitu yarjiuna itu bali sapa zuriyah. Ella alamat menawa-menawa te wong asroka kang nglakoni sirik sapa man minum saking zuriyah iku jarji iku bali sapa man asroka bidua iman kelawan aja-aja wong ya bidua iman kelawan aja-aja wong wahada kang nglakoni tauhid sapa man wahada kang nglakoni tauhid sapa man mintu saking zuriyah Nabi Ibrahim bal matta'tuha ula wa aba'uhum bal mata tu balik gawe seneng-seneng ingsun ha ulai ing mengkono-mengkono ikilah zuriyah utawa wong aceh ngono lho Eh bal mata tu balik gawe seneng-seneng ingsun ing yang zuriyah Rupanya ahla mata ta itu penduduk Mekah wa ba'um lan bapak-bapak e zuriyah Pak seneng no ditulil umri kelawan jalani umur wa saat rizki lan jebare rizki. Hatta sahulahum sigon ibu nugum ing zuriyah podali kamu kono mengkono kabeh. Enak e urip lan gawani umur nyibukno ang kalimat tauhid sanging kalimat tauhid hatta ja'ahumul haqq sehingga teka e wong akeh apa al haqq apa kebenaran ayat Quran itu kebenaran wa rasulun nan utusan wa rasulun nan utusan mubinun ingkang jelas Ezo hiru risalati tegese engkang jelas risalah, engkang jelas kautusan. Wa yuwaddihuha utawa yudihuha bima ma'zumnal ayat wal mu'jizat lan ingkang no sopo rasul ha ing ikhlas risalah bima kelan perkara makrukan sertane rasul minal ayati saing pira ayat wal mukjizat lan pira-pira mukjizat Fakat jasu mongko podo gorono sopo penduduk Mekah iklan Rasul. Wasam mau ulan darani sopo penduduk Mekah ing Rasul darani sahiron ing wong kang tukang sihir. Wama ma sihron lan darani sopo penduduk Mekah. Ma ing perkara jarang teko sopo kadi Nabi di iklan ma darani sihron ing sihir. Walidah qala ta'ala walamma ja'akumul haqqu qalu hada sikru wa inna bihi kafirun. Ini kula terang lagi, kula sekarang kita simak. Ayat ini termasuk ayat favorit dulu lagi, masalah-masalah tauhid. Jadi muntulan yati jauh sebelum ini masalah ayat ini wajah Allah kalimatam bakiatan fi akhirin. Kalimat bakiyah itu maknanya benar. Karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilapatkan. Ya, yang dirapalkan. Corong Jawa sing dirapalkan, dilapatkan, Ini jenis apa? Kalimat. Ini rumah tenan. Satu satuan suku kata atau kodia, berbahasa Arab kodia. Ini disebut apa kali? Kalimat. Sing dimaksud kalimat pemberi itu kalimat la ilaha illallah. Ini ku rano sing wujud hakiki. Atau rano unsur hakiki kecuali namun apa subhanahu wa nanti ngendikane pangeran Ibrahim lah yang membuat ya, kalau itu. Ibrahim lah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi di akibihi pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kasus anak turun Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan. Gini kasus umat kasus kita-kita senten. Disebut wajah Allah kalimatam napa? Kelihatan fi akibihi Allah yarji'un. Jadi kalau muka dia, kalau nak nerang lo masalah ini ngedek tenan gitu. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Nyata kalau terang. Kalimat kalau balen malik. Kados la ilaha illallah disebut kalimatu hakin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatu hakin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insya allah taala nabah minal amin. Ora ana sing wujud hakiki kecuali Allah. Itu disebut kalimat hakim, kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namud dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ah dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibang Insyaallah taala minal aminin. Ini kalau terang akan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, Terus beliau berdoa sampai dimiliki tadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul Salillahil hujjatul baligh. Mana kalau bolak-balik matur, mau mau jadi wali. Iku ora kepengin lho dadi wali keramat sing gunane mandi utawi Kalau nek kepengin jadi wali sing ilmiah. Sing iso nerangno kalimat napa? Tauhid. Ini kalau terang lebih juga sudah. Maksudnya ini nggak sanggup mati tenan. Ini sebenarnya kalau kasih sapa tapu di warga di tunggalnya loh, Sesampai kita percaya sapa ati kadi nabi, kadi nabi yang mesti di warga mereka boleh sampean kani lah, Penurut mau kelip kelip paham ya. Jadi di kadi nabi sebenarnya ceritanya orang mesti di warga mereka mati yang ahli tauhid digolek. Lah ini nak uangnya itu ngapal Quran, ngalem waras ini nure jelas. Nopo nure nopo? Jelas. Ora ayu kok ngarep kok guru dadi cepet nabi Nak wis boleh orang kasus kasusnya akar melip-melip napa? Jadi ini ya digoleki tapi ruwet napa? mereka mau kelak. Kelap itu cepet. Coba tadi ini tenan. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Iki muni yaquluna rabbana atmim lana napa? Nuruna. Ana sama nak warai itu kan tadi nabi pun boleh sampean gampang nak warai. Dadi ngaten nih. Ya. Wong mukmin jeng jenu rai ini ana nuri, tangannya ya ana nuri. Nah, dari kanji Nabi, nak norm kepengen jelas, nak wudhu disempurnakno. Makanya ketika Nabi, kanji Nabi lah, jinan kok pirsa niku mati dengan apa boten. Kanji Nabi jawab, inna umati yut'auna yaumal kiamati hurran ukuran min asaril wudhu. Umatku soben raine wudhu padang mergo bekasi wudhu. Faman aro sa'ayutillah gurau tahu kalyap al. Mulanya wudhu disunatno meriki. Bukan ada kene kan urip kene tok, ben tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben tambah ter terus. Nah, Mana wong sing madzhab tapi sing masuk rok itu gawil tok itu kan nure kelap. <laughs> Ora ana sanape. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk rok yang ada dalam sanad, wong sahu biru usidun ngeten ini persis ngeten pakai. Kula tanging guru kula ngantos Rasulullah ngeten sanate. Jadi wa doa musab dihatalu ala musab dihati. Jadi wa doa ibhamahu ala somakai udune iki berarti ngeten wa musab bihatahu ala musab bihatihi ngeten terus akbala wa adbaro hakata iku nabi nak wudu kan ya aku dhewe ora tau ngakoni mesti iki lho ngamalku wis akeh dosiro senengane kok niru wong alim Wong bolak balik ngomong kula niku. Kula niku nganti saiki ya ora tarawih ora tau genep ya ora sampun. Senengane kok anut wong anu jangan ngali, jangan nut berdiri. Ngeten kan dina bina ini cara kula ngantos guru-guru kula antos kan dina ngeten ngeten abalo hakaza ila kofa sum abalo hakaza ini salah apa marot sehingga yang diceritakno pangeran nak nur tadi mimpi ini ai terus suan ai manung kuwi wonten nur wonten apa meskipun wajah wis ana nur tangan ana nur itu mawon tesih ngendikan yaquluna rabbana atmim lana napa nuruna ya Allah nur kula sempurna ini sing dimaksud dungo kanjeng Allah umat al sing mulai amami nuran wa min takfi nuran wa anamami nuran wa anqafi nuran wa ansimali napa ya Allah atasku juga kasih nur depanku bawahku samping kiriku samping kananku kasih nur semua Sampai kanjeng Nabi itu dulu nutup buat ali nopo nuron. Bahkan seluruh tubuh saya berubah nopo. Lah nanti malaikat, malah itu rawan mungkin ke garuk. <laughs> malaikat itu menyelesaikan kitab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. Seperempat dari siang. Berarti kalau hari itu 20, 12 jam, di setengah hari kan benar 12 jam itu hanya seperempatnya. 6 jam. Benar. Tolong jam. Iya. Oh, enam jam kesuwan. Namamu itu iya. Itu sak selesai. Karena malaikat main garuk saja dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat yang ngawur tenang, pas mau main apa? Ya malaikat untuk interview kan. Yo ya, rasul mujrimu nabisi mahum fayu khodu bin nawasi wal akdam. Jadi malaikat tidak standar pengiran. Ya matab dua wujuh watas watu wujuh. Eh malaikat maksudnya ini padang padang tenan swarga beliau Islam. Nak kelak keling rugen cemplung raro kamu. Nampu paduan, jadi mereka tuh gak mau tahu pokoknya standar ngoten. Watas wasju nopo? Wuju. Nak raine peteng berapa, Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing nure jelas malaikat jelas ini jelas swarga kelas A. Ah, stop. Orang sing kalbar sing khotim kok sakit kliwatan sebab iku sing raine padang kabeh Sing mulang-muli lha iku sing mari repot. Sing repot malaikat napa? Pokoknya anak nulis separuh, bukti rokok musuh warga. Semari <laughs> kesukaan ini, coba tadi betul kuyon ini tenang. Jadi yo ya, raful mujrimu nabi si simahum payu kodu bin nawati walakja. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine itu mesum, raine raine apa? mesum, tapi mesum itu pokok malah malaikat itu kok. Mana kalau nanti nyontok, nanti itu mungkin rokok nggak ada, warai cara. Itu benar kan terlatih ya. Lo kalau nanti tanah itu kan di guru, nggak tentu mungkin rokok. Ah nggak tentu, Ini sini Inna ja'alna no si anakim aklalan baya ilal askon bahum no mukmakum ngeten. Itu kok ngeten. Jadi bahum ilal askon, jadi janggut niku suki dengkul. Padahal niku pokok. Malah bener wong kuno kalau berawal wong nak pun rokok, orang kuno digerubung pas bang, paham ya? Lu ini bukan kuyon, namun rokok begitu, wong sulit. Tenang mah, wong lalu ngaji, sebenarnya orang punya apa? Gue ini kita ini gue digerubung payu kau tuh bin nawati, lalu agam nawati ini gue batu, agam itu dilamaan. Jadi nak dicuancang nanti lo tegur, lo lumayan, atau puang, tuh pokok Dia meledih. Lalu kok budur pun apa? Lah anak pun budur terus sepedam ke malaikat. Itu geludung terus apa? Ya, wali waliane wong soleh niku gak ngoten. Wong soleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran boten cerita klenik, boten cerita klenik. Nak tiang soleh niku sima rumpi wujudin min asaris sujud. Kok bathuke ketok asar sujud. Mbok ngetok ireng bener. Aku wong terus nafsir sing nganti ngetok napa? Ireng. Ireng. Tapi nak neng hadis sokai jelas urusan ngetok Nur, nur sing neng kiamat itu jelas masalah nopo. Lah aku lah setuju itu lah, aku kalah ya iki aku. Nggak, tapi hadis sokai memang itu masalah nur, orang masalah nopo. Ngecap, menang itu urusan masing-masing. Kalau nanti nyanyian, wah, mentok ireng, berarti oleh sujud suwi. Tapi dari surat suara, ada jalan, ada jalan itu mesti ngetok. <laughs> Repot, ibadah di tiga wibion-bionan ngawur ya ngomongin itu urusan masing-masing. Soal ngetak orang itu urusan apa? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud di ya mari ngetak. Tapi nak mencari sujud yang bagus di ya orang. Nah, itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Jadi bukan urusan urusan manusia, urusan pangeran. Kalau niku wong alim urusan pangeran, kalau tak cerita sing urusan apa? Pangeran. Pokoke pangeran dia ukuran si mahum si wujuhim min atari. Terus pangeran dua instruksi, ini rumah nonton Ini semua yang saya pakai di sini hadis sesuai. Eh malaikat, saya mengharamkan api neraka. Tak kulu atara sujud. Memakan bekas-bekasnya nopo sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada asari sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam, Ya, mesum kan bagian isor, bagian tengah misalnya mesum. <laughs> mesum alat kelamin bagian isor, nah mesum peteng korupsi bagian apa Betang. Nah, Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, mulai orang isap itu. Lalu ora merasa wedi, itu kan ngalami rasa wedi nah, itu latihan riyen mawon. Paham? Mboten kuwi lho. Wong mulai perkara. Lah mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Saiful Arab yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai proses standar tetap non rokok sekadar menghilangkan keburukan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyapa nyapa. Nah, kan kanjeng Nabi niku standar dasarnya niku min ahli la ilaha illallah bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Nah tauhid ini yang nggak boleh terkontaminasi, nggak boleh ternodai. Nah kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif lah ini ulama kadang yang ngeten iki. ini kalau kadang ke ulama di belum ra belum kudu tukaran. ulama mesti napa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus Cara Wahabi ini kuburan menodai jimat menebeli. Tawasul menebeli. Nah, itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopo, jimat kadang mereka ini kiai. Ya, terus perkara. Lama enak, wes cok. Bukan ini kebetulan dulu yang ecok eh, kata ternodai kan subjek. Subjektif kan. Orang wahabi tentu paling anti. Jadi ingin menodai cokit, contohnya terus terus. Ya, dong. Tawasul. Bagaimana sih? Ini kancang-kancang kula, santri-santri kula, semua dok mekan, cerita kula, masya Allah. Santri-santri kula niku kathah kota Mekah. Niku wonten sing dibetani jimat. Kalian turun itu niku turunane babat lampar. Iki ya konten. Barang teng Mekah dengan kita ini dicek wonten jahe kalian cari ebo ebo jimat apa <laughs> wae. Ngapain jimat mana aneh. Apa nih sehari, apa apa sih? Oleh orang Wahabi pukulin, dan dianggap sirik. Orang sirik kok haram lebih mesti haram, pokoknya haram lebih mekanik kita jauh lah kan orang daerah tanah tuh. Jadi diintegrasi dengan kita. Barang dijual ke sing wahabi, dia sahabat, Rabbi Allah. <laughs> Itu kata sing wahabi. Lu sebenarnya pengeran si Allah, kok percaya ini? Itu pengeran Allah, kok percaya si? Gimana? Kalau bocah sakit mau mu'in, mau coba kita wakit mau kalau keseng bandara nopo ya sudah itu jawabong kafe bareng jawabong mal tak tahu kita nanya kayak mau alat <laughs> asyhadu asyhadu Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah jadi dia itu mau cepat tumbuhin tapi aku mlebu Arab kalau mau aluk, Aku lagi iku semoga kalimat tauhid tersinggung to. <laughs> kalimat tauhid tapi lo ter tersinggung. Mergo mau al. mau al. Dan kalau sudah kata ternoda itu kabeh terus Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai <clears throat> Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai bisnis adol apa sih? Mana bisa ninja gotri laris itu kan lebat ini kita sing fakta-fakta mawon yang ora yang ora fitnah, sing ora Itu ya terus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan fonis Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, kurafat, atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan sirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali, debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu sirik. Ya, saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi sirik karena tawasul sama orang yang mati. Ya, saya tanya, wong-wong NU atau sing biasa ziarah sing dilapak ora kalimat tauhid. La ilaha il. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, Bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melapatkan kalimat itu jadi mukmin? Kok dilapatkan orang mukmin malah menjadi mus? musyrik. Itu teori apa yang dipakai? Paham ya? Coba balik balik. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomong wong kafir jadi mu. ya saya ini diomong wong mukmin hanya karena salah letak mergo nglafalno ning kuburan. Jadi napa? Jadi kafir. Lalu teori apa yang dipakai? Nah, bukan berarti setuju terus ngoten karo kok sampean Muhammad boten boten kula biasa mawon. Kula darani jarat tetep sunat. Sunat yo ya kadang-kadang. Nah, sering wis bisnisnya. Mereka peziarah anak polisi ya. Bangga iki rahasia umum. Oh, ora samu nafek, kamu kan padha aku kiai ora kok samu bodho ni, Pak. Boten aku lho ora usah tersinggung, teman. Istighfar, nak salah istighfar aja tersinggung, Pak. Nak salah napa? Istighfar aja tersinggung. Salah kok napa? Salah istighfar. Ziarah nak kadang-kadang itu ibadah. Nak sering napa? Ora ra pasti ra sito. Dadi 12 sing ape berangkat kurang. Ora sito kurang. Padahal nanya tiba ya tidak akeh ya iba. Nanti niate ora iba itu tetap sito. Ya kan aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ya iba ta lah timbang anek ramangan ya itu salah no Pak lah. Ya mate ora salah teman-teman. Bisnis iki napa? Paham. Bon pulau terang. Kulon niku kalau nglepas jenazah teng desa kulon niku kulon biasanya tukang nglepas jenazah. Kok tidak terjadi serapat itu. Ya ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mandi kulon ngomong ngomong mati. Terkenal. Nah kalau pidato rapati itu, ya aku pengen itu. Nah nglepas jenazah pinter. Kebenelik mati no. Kulon niku sering cerita ngeten. Pak Ibu niki jenazah mun kapundhut. Kalau yakin jenazah niki nanti nglafadzna kalimat napa. Cuma kula nu kecewa sekecewa kecewa Karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali. Dipimpin Kiai Sapa berada 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jum. Tapi setelah keluar terang lo gitu sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya, kiai kiai sing tanya nganti satu semua tertinggi itu ping sepuluh. Jadi <laughs> biasa mimpin alim gue. Dia keluar terang. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Ya eh, pamanku, jenengan ngafat memawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat ini niku tenggene ayat kulil ladzina kafaru iyan taru yuftar lahum ma qad Abu Jahal itu kafirnya misalnya puluh tahun. Abu Lahab misalnya kafirnya puluh tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka selawase Tapi sekali dia bertauhid lafat mau la ilaha illallah, senajan to bariku ini zina, bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. buang. Dia ini potensi mlebu suar Wong apapun nakale, iku ora ngarep berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha Nah, dengan keistimewaan la yang kayak begini, kenapa kita ngelapatkan hanya rutin? Lu panjang pulau nyesal betul. Sehingga nanti baru kayak itu hilang, karena hanya jumlah Enggak ada dalam hadis la ilaha wah Abu Thalib motornya ping 100 nak boten gak muni kuota kan enggak ada Minimal harus sekian belum memenuhi apa kuwo? Enggak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut faklam annahu la ilaha illallah. Nah, saya sing bil ilmi fahlam, kamu harus tahu, tahu itu bil ilmi. Lah ini lewat ngaji ini kalau terang. Carane bil ilmi itu gampang. Jadi niku diyakini mulai dari kata kalimat. Kalau warai carane tauhid waras. kan rasanya apa api kalau paham gitu. Mungkin Gus warga dhewe-dhewe mawon. Dadi luwih orang tente kalau tenan tak kulo paham. Taman tenang aja posisi diuntungkan. Oh. Nah, <laughs> tapi kulo kan repot. Sampeyan ora usah marah sopat kula. Sampeyan yo ngaji ngene gini gini kok iman dhewe orang, Carane ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Carane ngeten. Sampeyan tuh eleng eleng nak tahu ra Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini gue lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika aku jadi bangkai, jadi lemah nih di kuburan, Ya iso kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat Ini disebut kalimat haqqin alihana ya, wa alihana namut wa alihanub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur, tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting tentunya namun Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah taala. Ya, perannya Allah taala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau keting rutinitas memiliki ini. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya ngeten, yang contoh nyata. Ben tahu kita dilatih. Saat jenengan iso kerja, Terus kemudian punya uang mau makan. Bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus mendingan ya. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ya ora iso mangan. Dan aku nak mangan, punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya nopo energi. Kita ini karena ngalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak-kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa it antum ajinnatum fi bujuni um. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan di mana ikhtiarnya janin itu. Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi itu zaman kita jadi apa? Janin. Kenapa? Reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin, kamu gagalkan dengan yang sekarang. Jadi yang koyok mokal. yang mokal saya pikir ramangan rawar koyok mokal. Lalu gue pangeran tersinggung. contoh gue prakteknya ya lesu tenar. Gue kowe iman pas-pasan tapi pangeran tetap tersinggung. Tersinggung. Oh wong kok yakin nak ramangan mesti lesu pangeran tersinggung. Kata mesti mari pangeran apa? Senajan tuh bu alami yang ngono tenan. Mereka pangeran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Maka ada yang cerita kewalian, ini cerita kewalian. Barang Sabtu Qadir latihan jadi wali. itu kepingin lesu patang pulau dina. ini latihan tolong dina lesu. susu. ini apa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali ya ono silai. gilae, napa ono apa? Dari kepengen tirakat 40 dina sini mangan telung dina wis susu. Nah, gue ya setengah hari lesu Jadi cerita. Sabtu Qadir wis dawa tolong. telung. Telung lesu. Ini walhasil Bo sholat roh hati tiap lesu sholat. Karena saya lewat keramatnya beliau, gue pangeran muji karena istilah orang eh, wong liwat roti tiga nol ini. Ya Abdul Qadir khut ini dimakan. Bareng dia apa mangan Ibu Faizan honorik arik ah, itu satu surat ditulis. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekek kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya Habaku sungguh kuat-kuat. Sing yakin aku iso ngekek kekuatan tanpa mangan. Iku ya rasa mangan. Patar kalau itu lu ampun-ampun dibuat roti itu sholat meneh waktu. Ada nah, ini kan niat jadi wali tuh. Perkara roti gagal kan emang. Yo ya pinter lah kan sampai kau yo ya pinter. Wis metu tolong dino kok gagal jadi napa? Karena waktu kan setengah dino ya. Ya perwira wali. Itu nak mangan ada sekolah. Lain nak kamera men jadi wali kok wajib buka mau ngebedok terus terus nora mangan. Ini disebut kota misal. Butuh itu memutus apa? Memutus siang dan apa? Malam. Kalau nak misal langsung kan hukumnya haram. Baru kalau balik dan cerita. Sehingga satu Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam. Bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak, itu kudu mesti apa? Senajan itu tinggi alami, ini ku mesti nak ramangan itu lesu. Nah, nak sampai misalnya bangkrut. yo Gus, nak sing alami nak ramangan lesu, nak rawang wedok syahwat, nak roh duit seneng meripati jil terus piye. Gampang teori ini tetap mali tapi kebingungan gampang tak Aku rasa aku goblok tenang berarti ini tak warai cara. cara nih. Ya Allah dibeli kalau lu menungso. Nak ramalan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung nih gue buju, nih gue wong wedok, tergantung nih gue makanan, tergantung nih ini itu. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jeneng, jeneng. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklumi. Karena kalau sampai sampean berteori, wong nak ramangan mesti lesu, wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran di mana kue sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kue yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe serat. Malaikat ratau mangan, ratau mangan energen, ratau mangan vitamin. Iku ngangkat gunung merapi kuat. Mulane pangeran mangkel mek wong mukmin nak salah. Lho kowe iku iman be malaikat, kowe ya iman nak malaikat kuat, kowe ya iman nak malaikat ramangan rangum. Tapi kok darani kowe dhewe nak ramangan rangum be. Ora kuat. Padahal pangerane padha maksudnya pangeran paham. Jadi goblok temu mareni ngono maksudnya cara pangeran goblok temu iku napa? Paham ya? Jadi kok dadal gak buka ya. Paham ya? Tapi rautaloro atau mati dadi gak yang wong ngalorak ngel-ngel uang ngobat barang. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya wong mukmin ra iman, Allah di kaulat ning malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super dah. Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane lah maksudnya pangeran, gue harus gue mangan lah, ya yakin krana rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin, tetap kondungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wa ala after tuh. Tetap disuruh nisbatkan itu, mensandarkan itu neng kekuasaannya Allah Subhanahu Ya di sini ini kadang si Abdul Qadir ngendikan melepuk, terus wong sing paham dari si Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing si Abdul Qadir normal, cara padha ini normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Aja nih ini normal, wong mau ngendikan gini tok. Engkulah nu apal manakib, meskipun nak sering maca nggo nggo manakiban. Saya ulama dari ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya roh kabeh nak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah sehingga saking cintanya Allah ke saya, saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hati alikakul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hati Ali isra. Orang untuk menafsirkan, wah suatu kosir koyo nabi nabi yo, ya, mau apa mangannya ngenteni instruksi ke pengiran, apa ngombe ini kok instruksi? Kan satu kotir yang dikan di hati Ali kul, waktu di hati Ali isra. Demi aku pengiran, saya ikut mangan. Demi aku pengiran, saya ikut ngombe. Terus orang yang anti Syekh Abdul Qadir nganggap itu satu keangkuhan. Satu kata-kata sing koyo katane corona. Padahal normal. Uang mukmin biasa lah sak bayi-bayi TKTP kiri. Mesti ape mati dengan dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso Kodoh kowe urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah u alif, wa bismillah u kebenernya sama semua kan? Atas nama Allah aku bisa ngarang kitab, atas nama Allah aku coba buku, atas nama Allah aku bisa mangan. Bedanya Abdul kodir terus bedanya apa mek sampean? Coba sampean gak melepuk teman-teman ini bismillah terus mangan. Apa turu ini bismika ahya bismika. Terus bedanya apa kan normal saja kan? Ya? Artinya saat Abdul Qadir kan bihaqi alika kul pihak di alika israf. Normal nopo Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi ini kontroversi lah? Wong NOD Firman ada yang jawab. Karena mana kitanya tidak sering urusan ilmiah. ya tidak semua orang endo, tapi rata-rata ngoten iki. Mana kipan identik pokoknya untuk iwak bidek u. Uh, ya repot. Sebetulnya mana itu normal saja. Secara tauhid nopo? Lung gitu. Bihaki alika kul, wa bihaki alika islam itu apa yang nggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur, bismika Allahumma ya. Bismika. Lah tauhidnya sendiri. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti ila yaumil. Ya. Terus kula misalnya pe mati, niku gue ra grogi. ora usah misalnya gara-gara pe mati terus iya yo iya, alamnya akhirat. Alam yang tidak senata kenal terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya ken. Ibu pengiran nanganya gue blog, kok blok, gue zaman yang kandungannya boem, gue mau kenal alamiku. Yo baik-baik sah. Malah boem mangan sambal keluyuran yang di itu yo baik-baik. Malah boem kadang putaran bapak bantingi piring gue hijau Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tidak kenal dan tidak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kue nengja minum mana pangeran ngelingno wa it antum ajin natum fi butuni ummatikum. Kumbok yo kue kue leng zaman dari janin neng kandungannya bok bokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi, toh baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngelepas jenazah sering ngotot. Pun jangan rasa khawatir, bapak jangan mati nggak dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kota Jadi itu zaman teng dan ini. Jangan mati tidak biasa. Aku itu lama, mati tak biasa. Salah sama gak ulama, anggap mati itu tak Itu Oh, betul kan? Biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal, itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah eh, kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya, saya tunggu malah kamu tangis. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama Kau Ini mau ketemu kekasihku malah kamu tangisi. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematianku hari pesta. Akhirnya muridnya dua nari. Pertama kali wali mati, muridnya dua nari pesta ini dengan jalan ujian. Jadi gue pesta tak ya, nata kuri guru ketemu sang kekasih. <laughs> Sampai saya terkenal sama tarian jalan ujian. Ini asal usulnya. Padahal di donari rumi saya saiki ape mati beti. <laughs> Niru narine kok, kula bali uang goblok niru sing gampang sok, eh, paham. Niru narine. Nah ternyata jalan udin Rumi begini punya sanat, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi sibir Ini ku termasuk dongane, ya Allah, wa khaira ayami yauman -koka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya tuan jeneng. Wa khaira ayami Yauman Al-Khotafi. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tetapi sama tidak dinyali. Kan? Hari terindah nyekel duit, ketemu kekasih, pokoknya bangsa goblok-goblok blok Pokoknya selera-selera. Ngurung kepin jadi wali aduh, paham ya? Karena selerane cek ya, kayak orang awam kan kan. Artinya kalau ngamen ini, lonte nak untuk duit ya seneng. Wong soleh untuk duit ya seneng, berarti selerane sah. Lo tapi nak selera mati, kak ngarah, nakal di selera mati. Iku nak wong soleh ora ngarah paham, iku nak kepen selera enggak sama paham gitu. <laughs> Ora terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh wong ya seneng, wong dolim. Wong ketemu kekasih, ya wong soleh yo ya seneng, wong dolim. Mana dari nak Imam Ghazali nak memprovokasi. Ana ulama kok seneng mangan, ana ulama kok bangga duwe rezeki iku goblok. Pitik yo duwe rezeki, bebek yo duwe nopo. Nah, ulama tenan wali tenan sejauh makna rezeki ini nggo kekuatan ibadah Nah sekedar kue berputasi alhamdulillah aku ku lancar titik. lu mangan aja nopo. Alhamdulillah aku dibujuk wis lancar titik lu lancar. <laughs> Lho sendiri toh. Nak kowe misal alhamdulillah sehat walafiat gajah lu sehat walafiat. Tenagane lu itu. Nak panjang ke ulama tenan sejauh mana semua rezeki kok pengiran jadi energi doa, energi ibadah. Mergo iku sing bedakno kuwi ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak kulo sedengan, paham? Tak kulo itu dapat sedengan. Ya orang bener teman-teman tapi lu HP Maksudnya paling gak roh ya aturan main ngadepi rezeki pangeran napa? Ya sampean roh tak jadi, Kan lumayan penting kenapa tugas ulama apa kan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rizki yang istarokabikum al-bahaib wal hujjah rezeki tenang duit itu wong dolim lah untuk duit gini apa lah anak kowe pancen soleh tenan, sejauh mana untuk duit gue seneng karena ini perangkat kesale. Kali kula nak di duit sering kulo kitab, anjen kula rumah saya iso maca. Nek ora iso maca ya mbok sudah kok apa, nek sing ora iso maca ya iso sudah kok minimal iku ben gak tomak ning wong liya. Sajane masjid ku sik oleh. Kali ke masjid di duit. Gusti kula niku wis watak kula pun masjid jujur. Terus ngomongnya mek pengen jujur, watak kula menapa? Tapi sebagaimana saya medit sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain medit ke saya. Ya, itu adil. Ojo kok dia medit ke orang lain, tapi berharap orang dia lomo mau dek, ngawur nih. Nanti orang dia mau ngekei, tapi berharap orang dia. Sebenarnya medit yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang satu juta dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap nggak perlu ngasih saya. Saya, itu siapa? Kenapa? Itu siapa? buat kalau balen. Eh, ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami kalau ya, balen malam. kalimat tambah piatan fi la la'allahum Lan iki terus wali-wali riyen nak ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Zat sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa wan nur. Jadi maksudnya lapat kun, lapat napa? Misalnya ngeten iki kula contohno. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab, umurnya kan pun jutaan tahun. Dari itu pernah tidak ada kita, pernah tidak ada kita. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang nggak ada kita tuh baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu ken kenal? Misalnya kita mikir, ya, tapi nak tengah akhirat kan itu lho Gus wis terus kan kan iso wae mergo aku beli mlebu rokok Nah aku apa yang swarga. Lah aku swarga tan rokok Jadi apa? berarti dia mukmin. pangeran nilai apa? Berarti saya itu iman untuk suaraku, be. Karena contoh pantasnya mungkin rotan, tapi terus apa? Berkuah iman. Pangeran lebih senang saya itu capek, lebih iman untuk suaraku. Nah, ini gimana tak ijazah itu? Nah, apa mati sampai susah? Ini sama malah. Jadi bengok-bengok itu biasa. Waktu ini tenang, itu ilmu tua. Ya karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Toh Tuhan yang sama zaman kita hidup, itu Tuhan yang sama zaman kita di AC, di AC. Mulai dari yang ngarang tikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, bisa dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Oh, Tuhannya tetap engkau. Saya pikir perlombaan perilaku engkau tidak rubah gratis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman pulau tentunya, saya yakin, saya yakin-yakinnya, dengan jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu musalsal ila Rasulillah. Ini Dewi Kaji Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu dzanna apa billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzan min rahmate Bilal ya di dosa, kata sahabat di dosa. Tapi nanti mati udah njen. Dan itu yang ditiru rutin Rumi. Ketika Bilal mau kapundut, anak-anaknya nangis. Wah, anak itu jalan-jalan duit nangis. Ke Bilal lu, suwe-suwe juga. Suwe-suwe apa? Para jurnalis Bilal takut. Jom, apa nangis? Hmm, baca kehilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana. <laughs> eh, itu seperti anak itu elek, ya, Pak. Hmm, ini mergawe bapak itu. Ya, Dari bilau, mestinya itu aku seneng. Mereka aku itu seneng apa mati. Godan nalkal akhibah, kalau nampak lapatnya persisnya. Godan nalkal akhibah, Muhammad dan wahisbah. Aku nak mati nang kesusu ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku ku getun aku kok suwi. Kanca-kancaku aja mati aku rom. mati. Jadi ghadan nautal afidbah Muhammadan. Aku malah seneng nang mati nang ketemu kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-balane ini, kanjeng Nabi. Bagian riwayat ghadan nautal afidbah Muhammadan masuk Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang aku mati itu panik karena malam-malam ngamal dosamu wajah wong bus warga pun rokok tenang ya, ya. Setelah bapak itu sing panik ya orang umat kok cah kiai lah panik. <laughs> Nah carane mikir kono ya panik kabeh. Lah kula alhamdulillah termasuk kiai cara berpikir begitu. Jadi tenang mawon. Bodoh blek ora tapi luwe apik dibanding panik tur. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. <laughs> Soalnya psikologi wong terpelajar relatif tidak Panik ku identik mbek wong kurang napa? Niku kula lho sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak napa? Karena kalau kamu berontak dosane double-double. Wis ning donya nakal, ape dipateni pengiran pro. Malah dobel-dobel. Malah ruwet, malah apa? Paling kan kali ini Gusti mau menyerah. Wah. Gusti. Oh, ini dikatakan nah, kali ini napa? Menyerah itu wa umir itu anakku namnal muslimin. Dan saya diperintahkan wes nyerah roh wis muslim mana wong sing nyer. mana aslam tu wajhi lillah. Maksud aku wis nyerahno kabeh ning pengen Mbok nang ngandel kula, tak ngawur pulau, kula. Kula niku jek ulama, ilmune ana sanate. Karena kalau kamu mau mati berontak, mergo dosa mati, malah susah mencopet. pun berontak ketentuannya. Nah ini kata yang cerita ini kalau cerita. kalau kata cerita begini kita termasuk teng Musnadu Ahmad. Ini wonten wong ora ngamal apik blas. Barang pun rokok, dia namanya wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Malaikat itu sudah enggak. Eh, lah. Iku rokok neraka cek muji pengeran. Bukan tuh, pengiran tetap puji. Ya. Makanya aku neraka salah aku duit, dosa aku akeh, nah, pengiran tetap ae apa. Kan. Ya cuma dene kok aku ngerokok neraka mergo aku nakal, tapi pengiran tetap apik, kan tetap puji. Eh malah kan bingung iki piye? Kan artinya gak diuntungkan Tuhan kok tetap puji napa? Jadi ya, penan neraka artinya kan gak diuntungkan napa? Ya, pengiran loh. Eh, malaikat go kamu laku sing wiridan, kon wiridan di swarga. Yang wiridan di swarga pengiran dicethuk. Eh fulan, berarti oke sirik kan swarga tapi itu kudu sama ada orang bar oleh ngentak napa? Neraka. Balik nang napa? Neraka. Ndekne balik kiri ning neraka. Bareng balik kiri mlengak den. Lah takok. Kon ning neraka nek mlengak barang nopo, <laughs> Jadi Jadi cerita tak satu. Kon mlengak barang ora Ya Allah, <laughs> saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. ku butuh nanti kepikiran aja. Gue butuh aku pikiran kepikiran elean. <laughs> Akhirnya pengiran, ya swarga. itu ditulis Imam Ghazali, Musnadu Ahmad, negara kita Abu Husni Doni Billah. Kita Abu Husni Doni apa? Hmm. Mana kanca-kanca kula niku diri be kula. Kudinan ngiye ngawur payu kula sopan ra payu. Aduh kagak sudan be pangeran Aku ngawur lah pede be pangeran Gusti kan desain kula desain rodok ngawur ngeten iki. Kula nek mati. Lah kuwi sopan maksud. Ana ora sopan kok mari wong Salah paham lah rasukan mereka malah sungkan ya pengiran. Pengiran boleh aturan. Pengiran rabutan nopo. Nyatanya gimana di Sengaja Ngaji apa? Gula rujuk bingung. Mau rupat. Pengiran buatan seneng loh yang buatan nopo khusnul Nah caranya khusnudon nggak terlalu minimal sama cara tauhid cukup tak waris. Cara tauhid napa hukum ini kalimat alih anak ya Gusti kulo nurah tau melok-melok Belajar dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kalau lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Azharuddin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi tegir kula sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya. Tapi tegir saya, saya dengan dia sedara dan senegara. Meskipun tidak seneng dia. Tapi dia ridho mawon. Presiden itu duri itu. Jadi presiden enak era taruhan. Jika awal gaji tetap itu duri itu. Dicoba ada sinten. Nazari. Jadi orang Maret ya enak era taruhan. Ngopi wis Jadi ya Esok ngopi wis nopo? Seneng. Turunin gerdu itu ya wis Ini Jadi orang Maret sumpah kok blok-blok orang Maret. Terus Maret kok nopo? Mengenai kalau gak nanti Maret. Gua pengen setahunan di marah atau susah. Ngani saya masih susah. Kok tapi ya wis marah kok nopo? Kalau kalau bangga jadi kiai sing ngaji mau siji loro. Mboten ada kalau bangga ngaji wong akeh bener. Mergo mari kakean ketergantungan. Nek ngaji bangga wong akeh, nanti ngaji loro kece. Dewa. Nek nek ngaji bangga nek ngaji sito, semoga Islam nek salate padha mulun ya pun. Tapi nek bangga lucu aku bangunan putra wong ora ngantuk, dulu ah demen gremeng. Jadi nganggo target minimal sing gampang su. Bucu kula sering tersinggung kowe tuh, Gusti ora tau ngamuk kula. Nah, aku bayangno dhek di bojo apa karo wedok, nak salat tak mulon. Aku ratau tau bayangno bojoku ideal, sopan, mak aku teko dibuka pintu ora tau. tidak ya, nganti sakniki ngoten. Kula teko bojo kula turu gitu ya, biasa. Kadang teko-teko nggih jenggot. Ora mlebu gugah ke jenggot kopi. Nah, turu itu kan ya kopi dia kopi. Dan teko. Sekali jam piro kena undang kula terus. Karena jero mau cek urip wae. <laughs> Ya. Ya. Gak buka sih kan kabeh. orang aku seneng kowe teko kowe jogreng terus Aku oh. ora tau bang gue nyambut dia nek kopi kakon takono. Ora tau blas. Kulo dari santri kau ora tau kulo bang sampean hormat kulo berlebihan mboten. Ya teko iki dhewe ngaji pun. Ya menghormati kulo berem mboten. Mengane kulo gampang syukur mergo tarife minimal kok nama Dan itu bagus dalam teori agama nama Bagus sekali. Sangat-sangat betul. Mbak yang ngebujuk, teko disambut. Kayak nota anget, banyu digodok no batu. Oh, kurang gue hasil, tarifnya ngono. <laughs> Lah nak gue hasil ke? Ya karena mau medo liya blok, goblok. <laughs> Jadi orang anak itu dua dua kenaifan. Nak nak gue hasil narik teman-teman jurah ya pantas kiri nak. Nah, wis juga ratis, ratis ini gue bayar repot tuh. Sing bener kaya pulau terus diganun. Bareng kami gak sak jam sebagai kopi bermacam-macam. Kok boten buka gitu kok seneng ya. Aku cek teko roh sampean iki urip wis wonten ku gak karuan. aku delok pertama teng kamar, ya. alhamdulillah bojoku iki. Wah itu tersinggung tenan bojoku karena kan inginnya ya dipuji loh. Dipuji perkara nem mbak anak kiai, mbak ayu pokoke pengen dipuji. Lah aku lah minimal itu. Ya dan alhamdulillah itu bagus itu. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus, prospek nih. Sampai sama aku nih gemuk itu bagus. Ya. Tapi yang besok bojo yo kena arep kowe murid tok. Iki teko ra kasih dhuwit alhamdulillah mas wis utuh. Wah, nah itu jalan itu masuk Allah. Makanya saya ketika melarat dia pun rumah santri. Nanti saat ini dia melarat rumah santri karena tarifnya udah gemuk. Jadi dia cukup mawon, duit gue cukup mawon karena tarifnya mau nopo. Coba misalnya tarif saya, Sarungan BAS sing piro, muka mobil sing pantas lunga gue pengawal. Wah, loro. Napa? Engko nabe lunga dale. Kus supirnya turu mobilnya ke mana? Ya lu lunga bental ngene. Lah baru mulai mulai sekarang apa-apa. Ini kalau warai jadi ini penting sekali karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut wa annahu wa athaka wa abka wa annahu wa amata wa ah Wa annahu lan tak Allah taala wa ya Allah iku adhaka zat sing maringi guyu. Wa akalan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso nangis. Ayo misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, podo sitok wayu sok guanteng, gue mobil merisi neng mall, rumah tanis kenikmatan tertinggi, gue omah mesra. Warek neng mall, sing lanang mulai tertarik untuk gabule, sing besok mulai tertarik untuk macam meriang Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone bujuni kuayu menarik. Wes ah contoh paling gampang ngeten iki sing video cabit iki pacaran. Kue nak ndek bocah seneng pacar mau senyume manis nambah wong ramah. Mesti nak jadi bujum pengen beberapa kabeh tanggam yo ramah manis pas. agar wong kok senyum. Tapi sebaliknya, kue nak ndek bojo prawane judes, anggere wong rasim pati, nek bojo dadi terus jelas. Mergo plati. Tapi wong ini ki orangnya nyenengno. Ini disebut wa'asa antak nafusya Allah wa khairul laku. Uang judes itu gak nyenang no, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mertua aman, gak murahan. Uang ramah itu HP, tapi gak prospek. <laughs> Pangeran lu ero, di sini prospek di lo. Kayak pulau ini terkenal kiai Koto. Pulau ini terkenal kiai Koto, terkenal kiai Koto. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini. Terkenal kiai Koto. Tapi enak, sampean keduman lah aku belum pidato sering terakhir. Man. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau dibujuk judes ya seneng, kafe sih di ditegir pangeran seneng. Lu gak gampang. Bujuk judes itu barokah, lu serang arah orang arah mari itu di tidak. Bujuk ramah, uang naik ramah, sing ramai ragu itu, abe togo tonggo ge Ramah. Suatu saat gue rapati bener gino po. Nah, itu tanpa masa depan, menunggu tanpa nopo. Mengenai pengiran nak ngaji ngono itu. Eh manusia oke itu bodoh. Ata antak perahu sean. Itu kadang gua bawa kairu. Kadang sesuatu kamu gak suka tapi itu baik. Itu butuh marah terus. Ya, kamu marah tuh gak menarik. Nah gak menarik orang potensi seling. Itu butuh elek itu prospek. Itu orang pintu. Iya, tapi rezeki gue diwi rapat ini. Lha tapi nak kue wong agomo, sing pertama kan selamat tangka seling prospek-prospek sahabat itu buat minimal loh ke kiai yang ngono. Nah kiai kok dewa-dewa no sahabat tiga kiai kan ngono. ini ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini ibu yang ini tenang. Jadi wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa. Kulo nu ngrasakno tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun-turun, mau berangkat-berangkat, karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobil regot 100 juta, kan gak mungkin ditanggung pengatur sewa. Kere, bawa mobil 100 juta, tanggung 1 sewa, pun Ya, tapi nak kalau nak, oh, sering mutal tentara, nanti umbal. Kadang bawa mobil, nah, bawa mobil malah tanggungnya gue suruh sewa. sewu, nana umbal, tanggung saya ketahui nah, sudah. Lalu dengan mak mak sih gue dua orang cara ada piran raja, ya juga ya, umbalnya minta mobil ini terjadi Mereka tanggung saya ketahui suaka, saingannya orang yang tanggung tolong ewu, orang sing orang ewu jadi raja-raja, mak mak bakul iwak, waduh. Kujiran di duwe akeh ya, duwe akeh bagi jenengan. Artinya kalau kita seniman, yo ya ono ono nek mati dhewe paham ya. Sampeyan kumpul kula ya nek mati untuk ilmu. Untuk ilmu untuk wong alim ketemu gitu ana nek. Engko mulai ning kampung ono nek mati ketemu goblok-goblok kowe sing mlebu. Eh, Pokoke syukuri, murid pun apa? Syukuri. Ketemu wong alim yo enak, mau ketemu bodoh gitu apa? Enak, iki kesempatan mlebu. <laughs> Dan syukur itu mesti bagus. Syukur mesti apa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ini Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tasqulun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nak wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, tarife wong soleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing semlohe sing enak, mungkin kan diukur tingkat kenikmatannya. Itu jadi nikmat wong soleh sing gak ditebir gak sih? Paham ya? Karena orang soleh bayang Nol itu naudzubillah. Terakhir itu ngetes sisi sisi tapi tetap <laughs> ya artinya kalau rata-ratanya yang kenal kasir sebagai manusia gimana ya apa? Tapi dia lebih bangga mereka ditebir gak? Uang korupsi dua miliaran, mungkin nikmati dua miliaran. Tapi dia nikmati wong soleh sing bangga mereka bersih wong kono apa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki ditekbir gak zina, ditekbir gak korupsi, ditekbir gak maling. Iku mesti lahirno syukur. Syukur mesti lahir kota takwa. Paham ya? Mulane kula niku pede, dadi kiai niku Misalnya Rian Yogyo gak gempa, ini pun pun kata konser teng kota. Kalau ngaji gak teng gempa ngaji teng iki gitu ya ora wedi. Lah yang wong sing ngaji ate wani ku ya itu taat rawani napa? nabo Wong-wong sing maksiat iso seneng aku sing taat ora iso napa. Kulo mboten purun ngaji lengan nangis mboten purun sing maksiat ya happy-happy saja kok aku wong Ini Itu disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng ibadah syukur tak duri, ibadah ngenes mon nang nganggo kula. Sampeyan senengane kok ibadah ngenes. Pengiran ora sabuk arah ini busuk kata Gusti Sur wis perso. Rai kok wis perso kok bulan kaya ini sur. Ora rai mesum mboten pun perso. Tapi orang sangat mes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat nasi terus langsung obat kan itu batu rambayar bayar. Mulai pengiran sana, lu nggak aneh, gak rubah. <laughs> Terus malah dicurigai, oh dasar mata air buah, buah. Murah usah nunggu-nunggu. Mun balik mari mata waktu itu. Pulau niku pulau yang seneng wonten wali-wali sing tukang wirid dan tukang sih. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dadi wong para pangeran lewat jalur kul falillahil hujjatul Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujah argumentasi Ini yang itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang nyata nih, kalau didono. Contoh-contoh ulama yang bisa mementahkan teori ini setan. Mereka berpegang nih, nomor tahu? Tahu. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh ubi biwairi badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya ada hamil, mesti ada unsur spermane wong lah. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal bidro. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mikir, iya ya biji dewi kan. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari nebo. Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupa-rupanya di hamil orang lain. Kata Maryam, lalu biji itu sendiri dari dari apa? Mikir, oh ya biji itu mikir. Iya, sejauh biji itu. Ya, nah itu langsung kersane pengira. Gak bodoh, hamil itu ya langsung bertani pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat neng angkatannya kan Nabi Muhammad inna masalah Isa inna woi kama salidoko ada orang kalau janggal Maryam dua anak tanpa bapak kudune lu janggal neng adab mereka tanpa bapak tanpa i Bodoh. Kue nak janggal neng gue bakat, tani sangka kubur, mergo jadi lemah wis hancur lebut. Kudune lu janggal neng wujud tem saiki. Wujud tem saiki tanpa materi, tanpa napa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi. Dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saya itu pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang. Karena ada materi, materi. Sama-sama mau. Kalau wujudnya Adam yang dulu. Paham ya? Jadi sini kul falillah hujjatul. Makanya pernah saya ceritakan di sini, suatu saat di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan, karena beliau orang tauhid ngendikan laat dua wala tiarofat. Orang no penyakit menular, orang tak kayu, orang Wong Yahudi seneng, mereka Muhammad itu nak goblok itu seneng. Ono untuk gudikan, dijejer untuk waras. Dadi waras malah orang Gudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini kajian Nabi, nak orang penyakit menular Hanya Nabi diundang. Ya Muhammad, kue dari merano penyakit menular. Iki untuk budikan. Tak jadi untuk waras, sing waras jadi nopo Budikan. Berarti penyakit tak menular. Sing ya, Nabi tak Aku sih tak bakas surat yang kedua, iki lo ketularan sapa? Yang pertama itu lah. Paman Abdul Awal. Yo ya ora ora mata sini Ini kecerdasan. Ternyata Nabi gak menyoal yang kedua, tapi nopo Lah iya, sing kedua ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan topon. Erwin itu pinter aja Muhammad. Mana pulau pulau balik matur gitu mereka. Santri itu kesalahannya termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu ya Kecerdasan itu Karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa? Diajarkan. Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecer kecerdasan. Makanya sampai ada ayat kul falillahil hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan tuh ya, ya benar tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ra iso nak ngono. Lha iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim itu ganti. Fa'inna ya ya'ti bisamsi minal masrib, Pak biha minal maghrib. Ya wes, nak aku itu ramanti ngene, pangeranku itu. Sing nglakokno srengenge kok wetan untuk pulang. Nak kowe saya ini kok pulang. Wetan. Wah, aku itu yura iso lah. <laughs> Minimal dia minimal dan aku pangeran mergo ora iso nglakokno srengenge dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya ini sini, tapi Rabbul Masriki wal yang menuhani arah timur dan arah barat. Dari Fir'aun, aku sering melaku-melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melaku pulang di pengirannya aku. Ma'alim telaku min ilahin, wairi, ya, aku melakukan aku sering. Nabi Musa cek pinter. Iku aning bumi, pengiranku ini langit. Fir'aun aku kurang akal. Hei Haman, gaekno piramida. Tak guna mata ini pengirannya sapa? Musa. Ibni lisor salah ali abluhul asbab asbab Wati fa'atolia ila ilahi Musa. Paling ke aku roh itu sapa? Cek kak mandi. Mereka muni yang langit malah pe cincem. <laughs> malah ngobrol bangun piramida sing dhuwur Apa go ngincem pengirannya itu. Musa akhirnya nganggo jurus pamungkas. Sing pengirannya dua ape pututum. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Sing pengirannya dua lan pengirannya buyutum. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut mbah buyut tapi sakala ya pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nak Fir'aun pangeran baik agak di pangeran, nah pangeran masih lahir. <laughs> jadi itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam nopo iman. Mergo nak Fir'aun pangeran, buyute ra duwe nopo? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan malah matinya Fir'aun kalah malah terhukum warok bu ikumul abad. Pengen ya anak ngono pangeranku sing pengiran itu ndam punya punya tem. Langsung sok mungkin. Fir'aun langsung apa? ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang nggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Edkon di beberapa kitab kita puja dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus nerangkan dialeknya Quran yang terkait kecer. Nah, saya kan diajari amanah untuk koperasi ini tidak bocor paham. Ya, ya, ya, bener tapi ya rada ngawur. Dadane ya, ya itu memang penting amanah ya penting. Titik ya apa? Penting. Tapi patona juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para aum. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftar wa aman. Allahumma sabata jumlah al-ab wa sabata al-ajru insya'allah ta'ala wa masalman minal iman kami mu'atina li faraidika ya وهذا بعد منك ولا توفيك وقائلنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم على حبيبك ومصطفاك محمد وعلى خليلك سوء من نفسك وصفيك عيسى من نفسك ونفسك ذكر نفسك إلى روح جنة الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله كفى بالله خير كفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم